Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan yang berikutnya, bacaan terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Sekarang kita masih membahas seputar apa? Keutamaan para khulafa ar-rasyidun. Keutamaan para khulafa Nah, ar-rasyidun yang mereka adalah apa? Nah, barakallahu fiik manusia-manusia pilihan dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat berikutnya setelah penyebutan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kemudian berikutnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum kita lanjutkan barakallahu fiik. Naam. Hafid. Siapa namanya Abu Bakar radhiyallahu anhu? Ayo. Siapa namanya? Eh? Abdullah bin Abdullah bin Sakhr itu Abu Hurairah. Ini Abu Bakar Siddiq anhu. Mungkin atau mau keliru lihatnya, coba lihat lagi situ. Eh, dihafalkan ya. Coba Imran. Lupa tuh kan novel. Kemarin kita sebutkan kemarin kan? Apa? Belum? Uh, eh, Sofyan. Abdullah bin Osman. Abdullah bin Abi Kuhafa. Abdullah bin Abi Kuhafa. Kalau punya antum situ kok Abdurrahman Sakhar berarti keliru itu. Eh, diganti nanti. Itu Abu Hurairah itu. Paham ya? Nah, Abdurrahman Sakhar itu Abu Hurairah. Kalau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Abdullah bin Utsman atau Abdullah bin Abi Quhafah. Kita lihat bagian atas matanya itu qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, "Tsumma ba'dahu Umar." Kemudian setelahnya khalifah yang berikutnya adalah Umar li fadlihi dikarenakan keutamaannya. Umar bin Khattab anhu Kisahnya panjang lebar, namun anak berikan kesimpulannya saja. Beliau barakallahu fi dulunya ketika belum masuk Islam, sangat segan oleh orang-orang kafir Quraisy. Paham ya? Nah, oleh karena itu ketika masuk Islam pun mereka pun tidak berani bertingkah yang lebih. Paham ya? Ketika berhadapan dengan Khattab anhu. Kemudian karena tegasnya dan juga nah barakallahu fi eh, lantangnya beliau dalam menyuarakan kebenaran sampai-sampai beliau mendapat gelar apa Al-Faruq Umar Ibn Khattab Abu Hafsan Al-Faruq Karena Allah farraqa bainal haqqi wal batil bisababih dikarenakan Allah taala apa memisahkan antara al-haq dan al-batil dengan sebab Umar Khattab anhu kisahnya sudah kita lihat berkali-kali disebutkan dalam suatu riwayat Rasulullah pernah berkata kepada Umar Khattab anhu ini tak ulang-ulang nih ya apa perkataannya ya Umar Inna syaitan la minka. Wahai Umar, sungguh setan itu kalau, kalau ketemu kamu lari. Setan itu kalau ketemu kamu lari. Paham ya? Kata Rasulullah SAW. Lau salakta, lau salakta fajjan, la salaka syaitan fajjan fadzik. Kalau seandainya kamu berjalan di suatu gang, niscaya setan mencari gang yang lain. Bayangkan itu. Luar biasa. Paham ya? Umar Khattab Dan firasat-firasatnya itu seringnya dibenarkan nah barakallahu fiqh oleh Al-Qur'an Karim. Banyak kisah-kisahnya di antaranya apa? Seputar apa kemarin? Ayat apa? Ayat hijab. Surat Al-Ahzab ayat 50 berapa? Di berapa? Hah? 50 berapa? 56 ya? 56 kan? 58 56 ada kita lewati kemarin Esan. Hah? 50? 9. Lafadznya apa lafadznya? Wa kana Allahu ayawan na'am. Ahsan itu ayatnya itu barakallahu fiik disebutkan dalam riwayat-riwayat itu nah barakallahu fiik ada kaitannya dengan apa? Firasat yang semula Umar bin Khattab radhiyallahu sangat pengen sekali kalau turun ayat hijab. Ternyata dibenarkan dengan apa? Dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala tadi, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain Wa kanallahu ghafurur rahima. Sudah kita lewati ya. Kita baca saja bawahnya itu qala asy-syekh Shalal Fauzan asbahullah thumma Man ba'da Abu Bakrin fil khilafah Umar. Kemudian orang yang setelah Abu Bakar di dalam kepemimpinan adalah Umar. Ada Umar Khattab wa anhu Abu Hafsin Al-Faruq. Disimak itu kitabnya yang punya. Wa dzalika bil ahdi alladhi ahada bihi Abu Bakrin Anhu, Yang demikian terjadi dengan apa? Dengan perjanjian yang Abu Bakar sudah menjanjikan kepadanya. Paham ya? Fa innahu lamma hadarat Abu Bakrin al-wafatu ahada ila Umar bil khilafah. Karena waktu itu tatkala datang kematian kepada Abu Bakar As-Siddiq anhu, beliau berjanji mengikat suatu suatu perjanjian kepada Umar Khattab anhu dengan khilafah kepemimpinan. Maksudnya setelah beliau meninggal nanti yang memimpin Umar Khattab anhu. Wa idza ahada waliyul amr man ba'da ila man yakhlufuhu ta'ayyana dhalik. Apabila seorang pemimpin sudah mengikat suatu perjanjian, eh, orang yang setelahnya nanti eh, kepada Nabi barakallahu fiik untuk menjadi pemimpin, maka dipastikan itulah yang akan memimpin nanti. Paham ya? Nah, karena waktu Abu Bakar Siddiq sudah memilih dan juga menjanjikan Nah barakallahu fiik untuk siapa Umar Khattab anhu. Beda dengan e, diangkatnya khalifah Utsman bin Affan nanti beda lagi. Paham ya? Kalau Utsman bin Affan melalui apa? Melalui ahlu syura. Para sahabat berkumpul, enggak semua orang ya. Ini bukan dalil pemilu bukan ya. Nah, bukan coblosan juga bukan ya. Nanti ada ahlu syura, para sahabat yang di nambar pandang oleh nambar kalau masyarakat waktu itu termasuk orang-orang yang cerdas, kemudian orang yang paham agama, kemudian orang yang punya keutamaan berkumpul mereka Anda sebutkan nanti ada enam orang ahli surah nanti. Sekarang kita bahas dulu yang Umar Khattab radhiyallahu anhu ini. Barakallahu fiikum kama ahda Abu Bakar ila Umar wa anhu li fadlihi al-ma'ruf wa sabiqatihi fil Islam. Sebagaimana ikatan perjanjian yang dilakukan Abu Bakar Siddiq anhu terhadap Umar Khattab anhu. Dikarenakan keutamaan beliau yang sudah dikenal dan juga termasuk dari kalangan orang-orang yang pertama masuk Islam. Wa quwwatihi wa dan kuatnya beliau serta tegasnya beliau, lantangnya beliau di dalam menyuarakan kebenaran. Datang dalam suatu riwayat itu para wanita sahabiah waktu itu para fi. Naam, ketika di hadapan Rasulullah SAW mereka sebagian mereka bisa tertawa, ya, tertawa, kemudian Intinya apa? Santai gitu. Begitu dengar suara Umar, diam semua mereka. Masya Allah. Maksudnya apa maksudnya? Kewibawaan Umar Khattab anhu yang apa yang Allah telah berikan kepadanya. Dan kisah-kisah sangat menunjukkan hal tersebut. Ketika Rasulullah SAW dihina, dicaci maki, direndahkan oleh sosok yang dikenal dengan apa? Dikenal dengan Dul Khawaisirah at ah, yang akhirnya menjadi apa? pemimpin Khawarij. Paham ya? Yang khawarij tersebut adalah apa? Firqah kelompok yang pertama kali muncul dalam agama Islam. ini. Bid'ah yang pertama kali muncul bid'atul khawarij. Nah, apa Umar Khattab? Perannya apa beliau? Beliau sangat geram. Pada ketika Rasulullah dikatakan, "Adil ya Muhammad." Berbuat adil engkau ya Muhammad. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man ya'dil idza lam ya'dilillahu rasuluh." Siapa yang akan berbuat adil kalau bukan Allah dan Rasulnya? Akhirnya Umar Khattab marah. Karena Rasulullah direndahkan itu sama Dzul Khuwaisirah At-Tamimi tadi itu. Langsung Umar Khattab anhu bangkit seraya mengatakan, "Ya Rasul, ya Rasulullah, da'ani an adriba unuka." Lihat itu. Sering beliau mengucap seperti itu. "Wahai Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini." Bayangkan, penggal lehernya. Dzul At-Tamimi ini. Maksudnya apa? Beliau enggak pengen itu kalau ada orang menghina, mencaci maki dan juga menyakiti Rasulullah SAW. Tapi beliau sabar Rasulullah SAW. Ketika dicaci maki, dihina, Beliau apa barakallahu fiik tidak apa? Tidak membalas. Dan bahkan beliau ketika Umar minta izin untuk menebas lehernya, Rasulullah enggak mengizinkan. Bayangkan itu. Nah, awal bid'atin dhaharatul Islam bid'atul khawarij. Bid'ah pertama kali muncul dalam agama Islam bid'atul khawarij. Itu sekedar kisah karena nanti ada kaitannya dengan kisah-kisah yang akan datang nanti. Wa annahu la yakhsha fillah Yang mana beliau ini, eh, beliau adalah orang yang tidak takut celahan celaan orang yang mencela ketika beliau berjalan jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat itu, enggak takut beliau. Caci maki dihina beliau tetap tegar. Waman khatarna anhu. Walitakdim sahabalah dan juga karena para sahabat mendahulukan beliau. Amalan bi ahdi Abu Bakar radhiyallahu anhu. Yang mereka yang mana mereka apa para kalafit? Naam dalam rangka mengamalkan, mengerjakan perjanjian yang dilakukan oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bisa dipahami ya? Jadi ini yang kedua. Kita ambil satu lagi kalau fit, atau nanti kalau cukup kita ambil tiga-tiganya. Ya, Umar, Utsman, Ali, kita ambil yang ketiga dulu. Apa kata lima Ibnu Qudamah rahimahullah? Summa Utsman radhiyallahu anhu li taqdimi ahli syura lah. Kemudian berikutnya Utsman radhiyallahu anhu. Kunyah dan gelarnya Farik kunyah dan gelarnya Umar Khattab anhu eh Utsman bin Affan anhu Apa? Ibrahim Eh, kunyahnya apa? Abu Abdullah. Gelarnya Sudah ketemu belum tuh? Nah, kalau mendapatkan ya. Ewa. Muhammad. Kunyah dan gelarnya Utsman bin Affan anhu. Du Dunu uh, ah, Roin, Kunyahnya siapa tadi? Sebutan tadi. Abu Abdullah Utsman bin Affan wa anhu Dunurain. Kenapa digelarin Dunurain? Hafiz, ingat enggak antum? Labas, Fadil. Kenapa digelari Dunurain? Ayo na'am barakallahu fiik. Ahmad Kenapa Utsman Affan radhiyallahu Abu Abdullah digelari dengan Dzunurain? Karena menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam siapa dan siapa? Ummu Kulsum dan Eh? Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau ini Utsman Affan termasuk dari kalangan kaum muslimin yang pertama kali lari ke Habasyah, ke Ethiopia untuk menyelamatkan agamanya, yaitu hijrah ke Habasyah. Waktu itu hijrah bersama siapa? Utsman Affanul anhu, Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita baca bawahnya itu qala asy-syekh Shalal Fauzan atsabahullah. Ats-tsaniyatu minal khulafa ar-rasyidin. Yang ketiga, eh, dari para pemimpin Eh, setelah Rasulullah SAW meninggal dunia pada khulafa ar rashidin Utsman bin Affan wa anhu wa dzalika li ijma'i ahli syura dihafalkan nanti ya ahli syura siapa aja dan nama orang nanti ya yang demikian itu terjadi menjadi pemimpin dengan apa kesepakatan ijma'nya ahli syura dimusyawarahkan dikumpulkan orang-orang yang memang layak untuk jadi dijadikan pemimpin tapi bukan pemilu ya Bukan pemilu, wala pesta demokrasi, wala syai. Ini jadikan dalil mereka bahwa boleh pemilu. Itu buktinya Usman bin Affan juga dipilih katanya. Beda kasusnya. Ini pun caranya tidak seperti yang mereka bayangkan. Ini benar-benar orang pilihan. Tapi kalau sistem demokrasi, siapa yang eh, jago, siapa yang nyalek bisa. Orang preman pun bisa juga. Paham ya? Nanti kalau dia suaranya paling terbanyak, jadi dia pemimpin. Walaupun dia preman. Paham ya? Maman pun bisa Maman? Sama Maman? Antum? Mantan preman, bisa juga. Paham ya? Nah, barakallahu fi karena barakallahu fi beda kasusnya ini ya. Kalau ini benar orang terpilih, terpandang, kemudian itu pun apa barakallahu fi? Nah, tidak ada sistem yang namanya eh, seperti apa? pemungutan suara atau coblosan itu enggak ada. Jadi beda. Para ulama ahli sunnah tidak ada yang berdalilkan dengan ini bolehnya pemilu enggak ada. Paham ya? Nah, kita lihat di sini karena nanti sistem demokrasi itu pemilu itu barakallahu fiik, ujung-ujungnya tadi itu. Jadi nanti menjadikan pemimpin dengan cara apa? Suara yang paling terbanyak. Kalau ternyata yang menang itu orang jahat, orang yang tidak punya agama pun tadi suaranya paling terbanyak udah menang dia. Memimpin nanti. Kita lihat di sini. Na'am barakallahu fiik wa dzalika li ijma'i al-syura alladziina ahada ilaihim Umar lamma hadratul wafatu Naam ahza bil amri ila ahli syura. Yang demikian itu dengan kesepakatan ahli syura yang waktu itu Umar Khattab anhu telah apa? Naam barakallahu fi melakukan perjanjian kepada mereka. Naam tatkala beliau telah apa? hadir pada beliau kematian yaitu ketika nah menjelang kematian beliau, beliau telah meletakkan suatu apa? perjanjian dengan perintah bahwasanya nanti ada enam beberapa orang yang apa? yang setelah nanti dimusyawarahkan, dikumpulkan. Bermusyawarah di situ. Siapa aja kita lihat liyakhtaru. Nah, tujuannya apa para kalafi? Orang-orang yang dikumpulkan tadi, enam orang tadi itu liyakhtaru agar mereka saling memilih. Mereka memilih khalifah lil muslimin, pemimpin untuk kaum muslimin. Nah, siapa sekarang ahlu surah ini? Wa ahlu surah sittatun. Ahlu surah ada enam. paling mudah ini. Hum Utsman, Ali, wa Abdurrahman bin Auf wa Talhah wa Zubair bin Awam wa Sa'ad bin Abi Waqqas. Ana ulangi lagi, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Abi Waqqas. Naam. Haula ajma'u ala ikhtiyari Utsman radhiyallahu anhu fabay'ahu al-muslimun. Lihat ini. Cuma enam orang aja. Lah kalau sistem demokrasi kan enggak hanya enam orang aja. Seluruh negara tersebut, rakyat sipilnya semuanya. Bahkan kadang kalau kalau misalnya taruhlah ya barakallahu fina yang namanya penipuan kelicikan ada aja. Kira-kira orgil-orgil bisa nyoblos suruh nyoblos juga. Paham ya? Tahu orgil kan? Tahu orgil? Apa itu? Eh, paham ya? Karena pengennya dapat suara nih, hati-hati. Nah, barakallahu fiik. Beda ini. Ini tempat enam orang, enam orang bermusyawarah siapa yang layak pemimpin itu loh. Paham ya? Waktu sempat ada yang menunjuk Ali jadi pemimpin. Kemudian Ali ternyata beliau menghormati Utsman bin Affan dan mengaku keutamaan Utsman bin Affan lalu akhirnya Utsman lah yang dipilih. Jadi pahami ya? Nah, enam orang aja ya. Coba sebutkan yang enam dari siapa aja? Nasril. Ewa? Utsman bin Affan. Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Waqqas. Ahsan barakallahu fiik itu dikenal dengan apa? Nah barakallahu fiik ashab ahli syura. Mahfum ya? Kita ambil dikit lagi barakallahu fiik. Summa Ali. Kemudian setelah itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi setelah Utsman Affan anhu dibayar kaum muslimin menjadi pemimpin, kemudian setelah Utsman Affan anhu siapa? Ali bin Abi Thalib. Li fadlihi dikarenakan keutamaan beliau wa ijma'i ahli asrih alaih karena kesepakatan penduduk negeri waktu itu di zaman beliau. Paham ya? Nah, kesepakatan sepakat mereka walaupun nanti di akhir-akhir khilafah itu ada apa? keributan dengan siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Tragedinya dikenal dengan perang Siffin. Perang Siffin. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Perang Siffin itu terjadi setelah perang Jamal. Paham ya? Perang Jamal itu terjadi pada tahun 36 Hijriah. 36 Hijriah. Kemudian setahun kemudian perang Siffin ini. Tahun 37 Hijriah di bulan Safar. Perbandingan pasukannya banyak memang dan yang korbannya juga banyak perang Siffin ini. Paham ya? Karena kalau diperhatikan perang sama kaum muslimin sebenarnya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Inna ibni hadha sayyid wa la'allallaha nan an yusliha bihi bainal fi'atain al-'azimatain minal mu'minin wal muslimin. Hasan masih menamakan. Cuman posisinya para fiik sempat perang. Korbannya lumayan luar biasa itu. Ya, perang Siffin terjadi pada tahun berapa nanti Siffin? 37 Hijriah. Setahun setelah perang Jamal. Perang Jamal ini perang antara siapa sih? Aisyah Ummul Mukminin dengan beberapa sahabat yang lainnya melawan pasukannya siapa? Ali bin Abi Thalib. Sebenarnya perang Siffin, perang Siffin ya setelah perang Jamal itu bukan untuk memberontak pada Ali bukan. Pengennya mereka itu ingin apa? Mengkisos. Mengkisos para pembunuh Utsman bin Affan. Itu awal mulanya. Paham ya? Jadi disebutkan dalam sejarahnya itu bukan ingin berontak merobohkan Ali bin Abi Thalib bukan, tapi ingin mengkisos, minta agar dikisos orang-orang yang bunuh Utsman bin Affan anhu. Nah, barakallahu fiik itu di antara sebab terjadinya peperangan tersebut. Nah, sebelum perang Siffin itu perang Jamal. Kalau perang Jamal tadi tahun berapa? 36 Hijriah. Di sana Aisyah ummul mukminin ada juga apa? Enam sahabat yang lainnya, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin awan ada di situ juga di kubunya Aisyah la anha. Paham ya? Walaupun barakallahu fiik korbannya banyak. Kalau perang Siffin perbandingannya 135.000 melawan 130.000. Kelompoknya atau pasukannya Ali bin Abi Thalib 130 ribu. melawan pasukannya Muawiyah bin Abi Sufyan 135 Kalau perang Jamal perbandingan pasukannya kalau perang Jamal barakallahu fiik kelompoknya atau pasukannya Aisyah radhiyallahu anha itu na barakallahu fi 30 ribu pasukannya Aisyah radhiyallahu anha. Pasukannya Ali bin Abi Thalib 20 ribu. Korbannya juga lumayan banyak. Kalau yang perang Jamal ini korbannya paling banyak eh, dari pasukannya Aisyah radhiyallahu anha. Paham ya? Tapi kalau perang Siffin ini hampir bisa dikatakan separuh-separuh. Yang ujung-ujungnya walaupun di akhir-akhir memang Ali bin Abi Thalib Nah, barakallahu fiik bisa mengalahkan pasukan tadi. Tapi tujuan pertama, ingat-ingat ya, peperangan ini bukan untuk menjatuhkan atau membunuh Ali awalnya. Perang sipil tadi itu. Tapi apa? Mereka meminta agar para pembunuhnya Utsman dikisos. Nah, itu perang sipil. Nah, Ikhwani fi din azza wa jalla barakallahu fikum dikit lagi perhatikan baik-baik. Qala Asy-Syaikh Shalih Fauzan athabahullah wa lamma qutila Utsman wa anhu syahidan matluman Kemudian tatkala dibunuh Utsman anhu, maksudnya beliau dibunuh eh, oleh sosok atau beberapa orang yang apa? Datang dari mana kemarin? Mesir. Paham ya? Beliau dikepung dalam rumahnya. Nah, hingga beliau akhirnya dibunuh dalam rumah tersebut. Kita lihat sini. Terbunuh dalam kondisi beliau mati syahid, matlum didolimi. Istama'al muslimun. Setelah terbunuhnya Utsman anhu, kaum muslimin berkumpul ala bai'ati Ali radhiyallahu anhu untuk membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu li'annahu afdalus sahabah ba'da salasa alladziina sabaquh dikarenakan Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling afdal setelah tiga nah para sahabat yang sudah apa? sudah lewat yaitu setelah Abu Bakar, Umar, Utsman. Perhatikan ya. Wa kana haqiqan wa khaliqan bil khilafah anhu. Waktu itu beliau memang pantas dan layak urut dari pemimpin. Walakin hasratil fitan fi waktu akan tetap terjadi fitnah-fitnah di zaman beliau di waktu beliau menjadi pemimpin. Apa fitnahnya? Lihudusi hudusi wan disasi ashabil ahwa wal aada fi sufufil muslimin. Perhatikan itu dikarenakan munculnya perpecahan dan juga apa? Nah barakallahu fi eh, penyusupan banyak yang nyusup itu dari kalangan pengekor hawa nafsu dan musuh-musuh di dalam saf-saf barisan kaum muslimin. Fahasal fi waktihi min al-huruf wasyiqat asy-sya'il katsir. Maka terjadi di zaman beliau, zaman kepemimpinan siapa ini Ali bin Abi Thalib terjadi perpecahan, peperangan, eh, sangat banyak. Lakin la syakka fi khilafatih. Tapi tidak diragukan lagi tentang kepemimpinannya. Wa annahu khalifatul muslimin ba'da ashabihi radhiyallahu anhum. Bahwasanya beliau adalah pemimpin kaum muslimin setelah para sahabatnya, yaitu setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, radhiyallahu anhum ajma'in. Wa ma hasala fi waqtihi layak layak nam layak dah fi khilafatih, layak dah fi khilafatih dan apa yang terjadi di zaman beliau ketika beliau menjadi pemimpin peperangan itu tidak sampai mencoreng, tidak sampai mencoreng atau menjadi jelek apa kepemimpinannya. Li'annahu amrun kharijun an iradati karena perkara yang di luar kemampuan, di luar keinginan beliau. Beliau enggak pengen peperangan enggak pengen, cuman ada gitu. Jadi pahami ya fitnah terjadi wa hawala radhiyallahu anhu an yaqdiya ala hadhil fitan ala hadhil fitan dan beliau berupaya berusaha untuk menghabiskan atau memadamkan fitnah-fitnah ini wajah dan beliau berjihad wa qatala khawarij dan beliau pun memerangi orang-orang khawarij dia adalah orang khawarij perangnya beliau wa hawala radhiyallahu anhu wa badala mus'ah beliau pun berupaya berusaha dan mencurahkan usaha kerasnya lakin lam yatim al-amr 'ala al-matlub tapi ternyata usaha beliau tidak sempurna mendapatkan apa yang diinginkan. Walladzina qatalu minas sahabah lam yunazi'u nabar eh, lam yunazi'u fi khilafatih awa. Eh, Dan orang-orang yang memerangi, yang memerangi Ali bin Abi Thalib dari kalangan sahabat, itu mereka tidak memperselisihkan tentang kepemimpinannya. Kubunya siapa tadi? Muawiyah bin Abi Sufyan itu bukan sendirian, ada para sahabat yang ikut juga. Perhatikan ini ya. Ada para sahabat yang ikut di Kubunya siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, itu bukan permasalahan kepemimpinan bukan. Perhatikan ya, tapi apa? Kita lihat. Falladina qatalu fil jamal wa fi siffin ma'a Muawiyah lam yunazzu fiha bi annahu huwal khalifah penting ini. Orang-orang yang merang, yang berperang, yang memerangi Ali bin Abi Thalib pada perang Jamal, perang Siffin bersama Muawiyah bin Abi Sufyan, itu mereka tidak memperselisihkan mengenai dia itu pemimpin sepakat mengakui Ali itu pemimpin itu loh. Cuman masalahnya apa kok perang gitu loh. Walakinnahum yuridun al-qisas min nam qatlati Utsman. Lihat ini. Perhatian ini. Tapi yang mereka inginkan adalah mengkisas para pembunuh-pembunuh Utsman. Paham ya? Nah, hadzal ladzi yuridun itulah yang mereka inginkan. Perang Jamal di tahun berapa? Eh, perang Jamal Imran 36 Hijriah. Disusul berikutnya setahun kemudian perang apa? Rasifin tahun berapa? 37 Hijriah. Nah, kita lihat sini barakallahu fiik. Walam yuqatilu Aliyan anhum annahum la yarawna annahu khalifah penting ini. Mereka tidak memerangi Ali bin Abi Thalib. Eh? Nah, karena apa? Karena apa? Karena mereka tidak berpandangan bahwasanya beliau adalah pemimpin, bukan itu. Beliau tetap pemimpin, mereka mandang Ali itu pemimpin gitu loh. Tapi apa wa inna mayuridunal qisasa min qatlati Utsman. Tapi eh, barakallahu fiik, mereka menginginkan apa? Untuk mengkisas orang-orang yang apa? Nah, min qatlati Utsman, orang-orang yang bunuh Utsman Affan anhu. Paham ya? Jadi ingin menuntut agar dikisos. Nah, itu sebab peperangan terjadi bukan karena apa? bukan karena Ali itu bukan pemimpin, mereka meyakini Ali itu pemimpin khalifah. Mahum ya insyaallah ya. Nah, peperangan ini dikondisikan yang kadang muncul dan kadang dipertanyakan ini, perang Jamal, perang Siffin, duluan mana? Yang pertama perang Jamal, berikutnya perang Siffin. Perang Jamal itu antara Aisyah lanaha nah dengan apa? Melawan siapa? Nah, kelompoknya Ali bin Abi Thalib Kalau perang Siffin, kubunya Muawiyah bin Sufyan melawan eh, kelompoknya atau kubunya Ali bin Abi Thalib anhu kejadian sudah kami sebutkan tinggal dikondisikan di eh, barakallahu amankan di situ faedahnya Rasulullah assalamu alaihi wa dunya wal akhirah alhamdulillah